Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih tentang perkara-perkara yang menjadi akidah kita sebagaimana beliau sebutkan hadza dzikru bayan al-aqidah ini adalah penjelasan dari akidah ahli sunnah wal jamaah dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah ini menunjukkan bahwa beliau sengaja di dalam buku beliau ini menunjukkan hal-hal yang menjadi keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah atau al-mansurah dari hal-hal yang diambil dari Al-Quran demikian juga dari hadis Nabi SAW yang dengannya terbedakan antara ahli sunnah dengan 72 kelompok yang lain yang Nabi SAW menyebutkan sataftarihu ummati ila salah sama sab'ina firqah kulha bin di ila wahidah akan pecah umatku menjadi 73 golongan semua dalam neraka kecuali satu dan dari akidah tersebut yang semuanya beliau di dalam buku ini insya Allah walaupun ada beberapa hal yang dia itu dikritik oleh para ulama membedakan antara kelompok-kelompok yang sesat itu dengan ahlu sunnah wal Jawa Pada pertemuan lewat semua dari beliau tentang Isra Mi'raj dan sebelumnya disebutkan oleh beliau tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh manusia, yang diutus untuk manusia. Demikian juga untuk jin. Demikian juga sebelumnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertemuan ini insya Allah akan beliau sebutkan tentang al haut telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan itu termasuk dari ahlu sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan al-hud telaga di arah salat al-qiyamah di padang mahsyar yang nanti disebutkan adalah di tempat bumi yang lain Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Pada hari diganti bumi selain dari bumi yang kita ketahui sekarang ini. Maka di situ nanti ada telaga Nabi SAW Alaihi Wasallam yang cangkir-cangkirnya itu sangat banyak. Demikian juga sangat luas panjangnya demikian juga lebarnya sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah taala. Sebelum kita menyebutkan tentang haud ini, pada pertemuan terlewat kita sudah sebutkan tentang Isra Mi'raj dan di situ ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Sebab para ulama bahwa Nabi SAW beliau Isra Mi'raj dan Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Dan sebelum para ulama bukan malam seluruhnya tapi sebagian malam. Perjalanan dari Mas Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagian mengatakan di suatu tempat di Bethlehem. Sebagian mengatakan demikian, tapi kalau dalam istilah orang Arab ini Baitul Lahm. Dan yang benar itu adalah di Masjidil Aqsa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun Mi'raj yakni naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sebagian menyebutkan bahwa Mi'raj ini dengan menggunakan sebagian mengatakan dengan menggunakan alat dan Mi'raj sendiri, sendiri adalah seperti alat yang digunakan untuk naik seperti tangga. <clears throat> Dan Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril. Dan mereka menyebutkan bahwa yang rajin yang sahih adalah Nabi SAW dalam keadaan yaqadah, dalam keadaan sadar. Demikian juga Beliau bersama dengan jasadnya bukan berupa roh saja atau berupa mimpi tidak. Ya, yang rajih bukan oleh Alimah imam Ibnu Abil Is di dalam salah beliau terhadap Aqidah Tahawiyah ini adalah dalam keadaan sadar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan jasadnya. Di antara yang bisa ditulis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Isra demikian juga Mi'raj dengan jasadnya dan dalam keadaan sadar. Sebutkan oleh Imam Ibnu Abil di sini di halaman 307. Wa mimma yadullu ala anna Isra bi sadihi bil yaqadah. Dan di antara dalil menunjukkan bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya dalam keadaan sadar. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat bi 'abdihi wal 'abdu ibaratun an majmu'il jasad wa ruh. Dan namanya abd. Hamba itu adalah ibarat berkumpulnya jasad dengan roh. Sudah ini jawaban pertama. Yang namanya hamba Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang berjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kalimat hambanya menunjukkan apa? Bahwa itu adalah jasad dengan roh. Kemudian kemudian juga sebuah para ulama yang lain seperti Imam Suyuti. Ini dalil yang kedua bahwa menunjukkan Nabi dalam keadaan sadar dan dengan jasadnya demikian juga ruhnya Qala Asyuti berkata Imam Asyuti dalam menyebutkan di ayat Al-Kubra Syarhu Kisah Al-Isra Kalimat subhanallah di suci Ya, kalimat ma ini subhan anna tasbih inma yakunu indal umur al-idham kalimat tasbih subhanallah bawahnya maha suci Allah itu diucapkan ketika apa ketika memperhatikan atau melihat atau sesuatu yang itu idom besar ya kalimat subhanallah maha suci Allah itu menunjukkan ya atau sesuatu kalimat yang diucapkan ketika merasa heran terhadap sesuatu yang agung Demikian. Walau kan nama-nama, kalau itu berupa tidur, yakni Nabi Isra Mi'raj dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan sadar, lam yakun bi kabiru syai. Tidak akan ada di dalamnya itu sesuatu yang besar. Kan demikian. Di sini, di sini Allah menyebutkan dengan subhanallah di asra. Masuci Zat yang memperjalankan hambanya. Kalimat masuci ini menunjukkan bahwa itu perkara yang yang agung, perkara yang besar. Kalau itu sekedar tidur, maka itu tidak menunjukkan sesuatu yang besar. Yang demikian. Kemudian juga disebutkan Sebagian mengatakan seperti orang sufi dan sebagainya bahwa berulang kali Isra Mi'raj itu adalah khata, salah. Kemudian juga dibicarakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini oleh Al Imam Ibnu Abdul bahkan min hadis Isra dan di antara isi di hadis Isra telah lewat pembicaraannya Anahu Shallallahu alaihi wasallam asra bi jasadihi bil yaqdah ala sahih min al masjid haram ila al masjid aqsa ragiban ala al buraq dia menaiki al buraq sebutkan dalam riwayat yang telah kita sudah sebutkan bahwa burak itu adalah dabah kendaraan abiyat tawil kendaraan putih Tawil dan tinggi, panjang. Faqal himar dunal bagol. Yang di itu di atasnya keledai dan lebih rendah dari bigol. Keturunan antara kuda dengan keledai. Ya Yad'u inda mutahal tarabihi. Meletakkan kakinya itu di akhir dari langkahnya. Jadi cepat sekali dia berjalan. Akhir dari pojoknya dan dia itu melangkah sejauh mata memandang. <clears throat> Kemudian juga disebutkan sahibahu Jib, Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi itu malaikat Jibril alaihissalam karena salah gunakan. Kemudian Nabi pun turun di masjid al Aqsa. Wasala bil imaman. Kemudian sholat bersama dengan para nabi sebagai imam, Nabi sebagai imam. Sebagian yang benar adalah apa? Suara yang Katsir, bahwa Nabi SAW mengimami para nabi ini adalah setelah apa? Setelah Isra Mi'rad Demikian. Dilajukan bahwa itu setelah Isra Mi'rad setelah jadi setelah naik Sidratul Muntaha turun baru kemudian mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. <clears throat> Karena disebutkan di antara alasannya ketika ketika belum naik maka belum diwajibkan sholat kan demikian belum tahu sholat apa yang dilakukan. Adapun setelah kemudian diwajibkan sholat lima waktu, baru kemudian boleh mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Demikian disebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis barabatul burab bihalqah babil bihalqah babil masjid. Kemudian Nabi pun mengikat buruk di Tahun pintu di Masjidil Aqsa. Kemudian sebutkan hadis tersebut, ya, hadis yang panjang sudah kita sebutkan bertemu dengan para nabi, kemudian disebutkan bertemu paling akhirnya dengan Malik dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan Waktu takadam dzikra ihtilaf sahabat fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ya bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu wa sallam bi ainin rasihi dengan mata kepalanya yang benar sudah lewat yaitu apa Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sebagian mengatakan bahwa melihat dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm maka tabal qadu mar'a tidaklah hati itu berdusta terhadap apa yang dia lihat maka sampai dalil seperti ini Ya tidak jelas menunjukkan bahwa Nabi melihat dengan hatinya. Bentuk dari apa yang dibawakan dalam surat ini, surat An-Najm ini adalah antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. <clears throat> Demikian juga ayat yang ke-13 walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Dan sungguh ia telah melihatnya, jadi Nabi telah melihat malaikat Jibril naslatan ukhra di tempat yang lain. Yaitu malaikat Jibril. Nabi telah melihat malaikat Jibril Alaihissalam dua kali dalam bentuknya yang asli. Demikian juga. Ini melihat ketika Isra Mi'raj itu demikian juga setelah apa? Setelah ya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Ya kemudian turun di situ surat Al-Mudathir. yang disebutkan bahwa Nabi saw beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika turun surat Al Mudathir itu ya di waktu terjadi turun surat Al Mudathir itu kemudian itu ketika di bumi ya kemudian ketika di langit ketika apa ketika surat Merah itu kemudian juga kedekatan itu ya adalah kedekatannya Nabi dengan mereka Jibril. Ya, ayat yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat yang kelima sampai yang kedelapan Allah Allamahu syadidul kuat yang mengajarinya itu adalah syadidul kuat kuat ini yani sangat kuat sekali malaikat Jibril Dumiratin pastawa memiliki kekuatan mirah ini punya kekuatan pastawa ya kemudian bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan ini malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. sendiri artinya adalah sama, sejajar. Wa huwa bil ufuqil a'la dan dia di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadala, kemudian dekat, dekat dan semakin dekat. Sebutkan ini adalah malaikat Jibril. Ya. Bukan kedekatan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan di dalam kejadian Isra Mi'raj ini. Demikian yang rajihul alam. <clears throat> Adapun yang menyebutkan sebagian di dalam hadis Isra Mi'raj ini itu adalah muncul dari uang perancuan dari syarik. Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Habib Munajjar mengatakan Soduk Yukti jadi beliau dalam badan soduk dan salah. Ya kadang-kadang salah. Ini perlu dijelaskan di sini bahwa Semadana fatadala ini adalah bukan ya bukan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga disebutkan dalam kejadian Isra Mi'raj ini sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW juga mengabari tentang wa hukum an irihim. Ini Nabi mengabari tentang ir, ini kuda-kuda orang-orang Quraisy waktu itu yang menuju ke Syam ya dari arah Masjidil Aqsa itu sekitar Masjidil Aqsa kemudian menuju ke Mekah Nabi mengabari tentang unta-unta mereka disebutkan hadisnya itu adalah dhaif <clears throat> Adapun Imam Ibn Abdul Aziz menyebutkan bahwa Nabi SAW mengabari bahwa mereka rombongan ini ya dari ya, ini dari Syam menuju Mekah. Berikutnya kita akan menyebutkan di sini tentang haud. Sebagaimana tadi kita sebutkan qauluhu dan ucapan beliau yakni ucapan al-Imam atau Hawi rahimahullah taala wal haud Alladhi akramahu Allah taala bihi Giyazan li umatihi hakun. Dan haud telaga yang Allah swt wa taala muliakan Nabi Muhammad SAW dengannya dengan telaga tersebut Giyazan sebagai minum sebagai minuman li umatihi untuk umatnya ketika dalam badan sangat haus kemudian meminum padanya umat Nabi SAW Hakun adalah benar. Dan goy sendiri artinya bisa diartikan dengan dengan motor, dengan hujan. Di sini beliau menyebutkan bahwa telaga yang Allah muliakan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai minuman untuk umatnya, pelepas dahaga untuk umatnya. Ketika mereka di padang mahsyar, ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, itu adalah hak, itu adalah benar. Ini termasuk akidah berikutnya adalah keyakinan kita tentang telaga yang dimiliki oleh Nabi SAW. <clears throat> Para ulama menyebutkan tentang haud sendiri ya definisinya dan juga pernah disebutkan oleh Al-Imam <clears throat> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di Lumatul Intiqad. Ketika beliau menyebutkan tentang akidah al-iman bi kulli ma bihi rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beriman terhadap segala sesuatu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya di antaranya adalah haud ini disebutkan di Lumatul Etikot, ini termasuk buku yang membahas tentang akidah juga termasuk buku-buku yang awal-awal di dalam pelajaran akidah sebutnya di nomor 62 wali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haud fil kiamat dan untuk Nabi kita Muhammad SAW telaga. Di hari kiamat, ma'uhu asyad bayadan minal laban. Bayadun. Airnya itu lebih putih dari susu. Wa'ahna minal asal, lebih manis dari al-asal, madu. Wa'abarikuhu ada di nujumi sama dan gelas-gelasnya itu, cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit Man syariba minhu syurbatan barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, air yang ada di telaga tersebut satu kali minuman saja lam yatma badaha abadan tidak pernah akan haus setelah setelahnya selama-lamanya. Barang siapa yang minum dari air yang di telaga tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini akidah kita juga. Keyakinan kita. <clears throat> Dan ucapan beliau ini diambil dari hadis-hadis yang sahih di antara sumber Imam Bukhari di sahihnya panjang lebar beliau menyebutkan berapa hadis banyak sekali. Saya so, menyebutkan di sini dalam sarahnya al-hadru qatan al-jam yuqalu hadal ma yahudu ida jamahu. Haud itu secara bahasa artinya jamak, kumpulan. Seperti ucapan Hadal ma yakutu ida jamahu mengumpulkan air. Ini berkumpulnya air apabila dikumpulkan. Apabila berkumpul. Wa yutlaqu ala mujtama mujtama ilma dan disebutkan itu adalah kumpulan air. Itu adalah oh, telaga. Kalau istilah kita telaga. Telaga itu kan berkumpulnya air di situ. Wasaran syariat belum mengatakan ma ma'an nazil minal kautsar. Telaga air yang turun dari kautsar di arasatil qiyamah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di arasat padang padang atau tanah lapang pada hari kiamat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi telaga itu adalah Haud ini adalah telaga air yang dia itu turun dari Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala Inna atainaka Al-Kautsar. Sungguhnya kami akan berikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Yang ada di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan beliau mengambil dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar juga oleh alam ya di Fathul Bari. Ini haud secara bahasa demikian juga secara syariat tadi. Semua oleh Alimah Ibn Abil Is Al-Hadis Al-Waridah Fi Tigrin Haud Tablughu Mutawatir at Hadis-hadis yang menyebutkan tentang penyebutan telaga ini itu derajatnya sampai derajat mutawatir. Sebagian mengatakan lebih dari 40 sahabat dan sebagainya. Bahkan barang siapa yang, yang mengingkari hal seperti ini, ya, berarti mengingkari tentang akidah harus sunnah jemaah. Sampai mereka para ulama yang menyebutkan di akhir-akhir penjelasan ini sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil ini beliau mengatakan juga ulama yang lain Ibnu Katsir dan sebagainya disebutkan barang barang saya mengingkari tentang telaga ini Allah al mukirin al wujudil khawf Semoga Allah mencelakakan orang-orang yang mengingkari tentang adanya haud ini. Hadisnya sampai mutawatir. Ya, ya sangat banyak sekali. Dan kalimat mutawatir sendiri itu datang dari orang ulul kalam sebenarnya. Bagi kita kalau hadis itu adalah sahih, sudah kita jadikan sebagai akidah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan termasuk dari akidah itu adalah beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Di sini sebuah oleh Imam Ibn al bais celaka. Semoga Allah menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga milik Nabi SAW ini. Wa ahli qawbihim ayuhal bainahum wa bainawuludih. Dan pantas bagi mereka itu untuk dipisahkan ya antara mereka dengan melewatinya, meminumnya. Yaumal atas ala kubar pada hari yang sangat haus sekali, yang sangat besar hausnya itu. Ya sudah, kalau kalian mengingkari, semoga kalian tidak minumnya sekalian. Bagaimana orang-orang Syiah, ya ketika eh, mereka mengatakan bahwa tidak akan dilihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surga, ya sudah. Kalau kalian meyakini seperti itu, Semoga kalian juga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Wahai orang-orang yang mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Pantas kalian kemudian tidak akan masuk surga. Karena di antara kenikmatan yang paling besar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Kalau kalian mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa tidak akan dilihat di surga, ya sudah. Semoga kalian juga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa itu nanti di surga. Ya ini kalian tidak akan masuk surga juga dan itu balasan yang pantas untuk kalian yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana mereka itu membenci para sahabat, ya kita mendengarkan juga itu di antara syahadat mereka itu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga bersaksi bahwa Abu Bakar demikian juga Umar, demikian juga para sahabat, ya Abu Bakar dan Umar itu bekal dan neraka selama-lamanya. Allah Ustaz Kebencian mereka. Demikian juga dalam permasalahan ini. Ya, jadi semoga Allah menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga ini. <clears throat> Imam Burak Bukhari pernah menyebutkan dalam sahihnya ya, banyak sekali Beliau menyebutkan di kitab Riqa ini kitab tentang hal-hal yang itu membuat lembut tentang tazkiyatun nufus agar hati itu lembut Demikian juga agar hati itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita hendaknya juga memperhatikan masalah itu. Bukan hanya mungkin belajar tentang masalah hadis, demikian juga masalah bahasa. Untuk kita perhatikan juga tentang masalah tasya nufus, pembersihan diri, menjauhi maksiat, memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada dengan mualim, dengan guru, demikian juga sesama belajar demikian juga orang lain. Ini demikian. Manfaat seorang itu belajar adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali adalah agar demikian. Untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kita Riqab bab fil bab tentang haud telaga. Wa qaulillahi ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami akan memberikan engkau berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Soalnya <clears throat> beliau Wa qala Abdullah bin Zaid berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pertama hadis yang sahih Isbiru hatta talqauni ala haud sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud di telaga Kemudian beliau menyebutkan hadis yang banyak. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Anak para tukum ala haud semuanya aku mendahului kalian Di haud Nah dengan bertemu dengan Nabi SAW Para sahabat demikian juga umatnya di telaga Demikian juga boleh menyebutkan Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunnah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma baina baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku rumah Nabi itu kan di sampingnya Masjid Nabawi langsung bertempelan antara rumahku dan mimbarku rawdatun min riyadil jannah adalah kebun dari kebun-kebun surga Wa mimbari ala haudi dan mimbarku di haudku di di telagaku. Nabi mengatakan bahwa mimbarnya beliau itu di telaganya. Perkara goib Demikian juga hadis yang lain yang dibawakan oleh Alimah imam Abdul juga di bicara beliau ini. Di sini disebutkan oleh beliau <clears throat> oleh Alimah Ibn Abdul Aziz Rawaha min sahabat meriwayatkan dari para sahabat tentang hadis ini bid'un wa salasuna sahabiyan. 30 sekian sahabat. Walaqad istaqsa turuqahu sayyiduna dan telah menyebutkan panjang lebar jalan-jalannya itu syekh kami Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Ini menunjukkan Ibnu Abbas menyebutkan langsung gurunya yakni Ibnu Katsir. Dan sudah lewat juga di dalam ini pembahasan tentang ini permasalahan Isra Mi'raj, beliau menyebutkan juga yakni Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa beliau tidak menyebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Sebagian menyebutkan bahwa karena sangat banyak musuhnya dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah sehingga Al Imam Ibnu tidak menyebutkan kalimat ya dari apa yang beliau banyak apa yang faedah dapatkan dari buku-bukunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga sengaja beliau tidak menyebutkan. Adapun Ibnu Katsir demikian juga Ibnu Qayyim adalah sama-sama dengan beliau belajar. Dan Ibnu Katsir demikian juga Ibnu Qayyim adalah dua murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini beliau menyebutkan telah menyebutkannya Syekh kami Ibnu Katsir Tagammadahullahu birahmati. Semoga Allah melingkupinya dengan rahmatnya. Di akhir tarikihi al-kabir al-musamma bil bidayah wan nihayah. Di tarikh beliau yang besar yang diberi nama dengan bidayah wan nihayah, buku yang kita kenal. Faminha di antaranya di antara hadisnya itu adalah Marwahul Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala <clears throat> An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna qadra haudi sesungguhnya ukuran telagaku kama baina ailah ila bin min yaman." Sesungguhnya jarak telagaku sebagaimana antara ailah itu ada di Syam, Suriah, sekitar itu. Ila Sona sampai ke Sona di Yaman. Panjangnya sekitar itu. Antara Syam sampai Yaman. Sonaan. Wa inna fihi min al-barik keadaan di nujumi sama. semuanya di dalam telaga itu dari cangkir-cangkirnya itu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Demikian juga disebutkan layari layarudanna layaridanna alayya nasun min ashabi akan Datang orang-orang dari sahabat-sahabatku kepadaku. Ini di telaga tersebut. Hatta itu arah tuhum. sampai ketika aku mengenali mereka, Oh diju duni. aja di sini ini aku tuh. Mereka diambil ya dariku. Pak Fa'akunu ashabi. Kemudian aku katakan, sahabatku. Kenapa tidak boleh ya untuk kemudian meminum darinya. Fayaqul kemudian berkata, "La tadri ma ahdatsu ba'daka." Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka murtad sehingga mereka tidak boleh minum dari tenaga tersebut. Kaum Muslim, suami kaum Muslim. <clears throat> Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfatan ini dipingsankan atau afa Nabi pingsan dengan suatu ini keadaan pingsan tidur ya dalam badan ketika turun wahyu itu para fa'arasahu mutabasiman kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam badan ter, tersenyum kemudian ditanya oleh para sahabat kenapa engkau ter, tertawa kemudian Nabi mengatakan inau unsilat alayya anifan surah semuanya turun kepadaku Baru saja surat. Faqara kemudian Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau al kawthar Hatta fatamaha sampai Nabi menyelesaikannya. Fasholli li rabbika maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabbmu, demikian juga menyembelih, memotongnya. Inna syani'aka huwal abtar, semuanya yang musuh kamu akan hancur. kemudian Nabi mengatakan, "Hal tadruna mal kautsar?" Tidakkah kamu tahu apa itu kautsar? Qalu Allah wa Rasul alam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala huwa nahru. Sungai dia itu adalah nahrun. Itu adalah sungai. Atanihi Rabbi azza wa bil jannah. Rabbu memberikan kepadaku. Ya ini sungai Kausar itu di surga. Alaihi khairun katsir. Padanya itu ada kebaikan sangat banyak. Ini Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai Al-Kautsar. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan sungai Kautsar ini di surga. Taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, yang akan mendatangi umatku padanya pada hari kiamat. <clears throat> Aliyatuhu ada dalam kawakib jumlahnya itu sebanyak yakni jumlah cangkir-cangkirnya gelas-gelasnya itu sebanyak al-kawakib bintang-bintang Yahtarijul abdu minhum fa aqulu ya rabbi. Kemudian diambil hamba dari mereka itu ingin mengambilnya. Fa aqulu aku katakan, ya Rabbku, innahu min ummati, sungguhnya itu dari umatku. Jadi dia tidak boleh untuk mengambil dari air tersebut. Nabi mengatakan itu umatku. Wayukali kemudian dikatakan padaku inna kala tadri ma'ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Jadi mereka murtad. Roh muslim, sekolah imam muslim. <clears throat> Ini demikian. Demikian juga hadis-hadis yang banyak disebutkan oleh para ulama. <clears throat> Kemudian sebutkan oleh Alimah bin Abil Is, wa makna dzalik dan makna yang demikian itu dari hadis tadi, annahu yashabu fihi mizaban min dzalikal qaus qautsar ilal haud ini mengumpulkan antara e, hadis-hadis itu disebutkan oleh beliau bahwa yashab itu artinya ini jaro mengalir dari sungai Al Kausar ini misaban ini seperti ya ini kalau kita yang mungkin eh, apa peralon atau semisal itu pipa ya tempat keluarnya air itu ini mengalir di dalamnya itu dari sungai Al Kausar itu misaban dua tempat untuk mengalirkan min Al kautsar dari sungai al itu ilal haud menuju telaga. Wal haud fil arasat qabla sirot dan haud ini telaga ini di arosot di padang masyar, ini perlu diingat. Ya ada di padang masyar. Sebelum sirot itu yang benar, sebelum orang-orang itu melewati apa? jembatan. Ini demikian. Jadi Al-Kautsar itu di surga, Kemudian di situ ada tempat untuk atau suatu untuk mengalirkan air yang ada di Sungai Al Kautsar itu menuju ke telaga yang ada di mana? Di Arosot Al Qiyamah, di padang mahsyar yang ada di nanti di hari kiamat. Itu. Dan tadi kita sebutkan bahwa dia itu ada adalah bumi bukan yang bumi bumi kita sekarang ini. Hmm. Ya, jadi haud itu adalah di di tadi padang masyar kemudian e, sungai Al Kausar itu ada di surga. Kemudian tadi ada orang dia itu ingin mengambilnya, kemudian dilarang untuk mengambilnya. Kordin, kordin tadu ala kabim mereka telah murtad. Ya, mereka telah berbalik dari leher mereka. Ini berbalik kemudian menjadi orang-orang murtad sehingga tidak diperbolehkan untuk minum darinya. Hmm. Kemudian juga disebutkan di sini walati yatalaffasu minal hadis al-waridah fi sifatil haud dan kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan tentang sifat telaga ini karena panjang lebar Imam Bukhari menyebutkan di sahihnya tentang hadis telaga ini demikian juga Imam Muslim demikian juga yang lainnya dari para ulama bahkan juga disebutkan oleh Al Imam Al Barbahari Beliau menyebutkan di dalam Sarah Sunnah Sebuah di nomor 20 al wal iman bi khawdi Rasulullah SAW Beriman dengan telaga Rasulullah SAW Walikuni nabiin haud Dan setiap nabi ada telaganya Ini hadis ini diperbincangkan para ulama Saya Albani beliau menyesuaikan Ya Demikian juga yani. Al-Imam Ibn Kathir eh, Al-Habib Ibn Hajar Di Fathul Bari boleh menyebutkan bahwa di sini adalah sahih namun saya beliau mendoifkan lafaz untuk setiap nabi itu ada haur, ada telaga. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Barbahari illa sholihun. Ini setelah menyebutkan setiap nabi punya telaga kecuali Nabi soleh. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam. Fa'inna khuldahu dar'u naqatihi Karena sungguhnya telaganya dia itu adalah Minuman dari onta beliau Hadis nah, ini mau untuk yang menyebutkan tentang masalah ini Hadisnya palsu, doain Adapun bahwa untuk setiap nabi itu punya telaga, hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. <clears throat> Ibnu Hajar mensahihkan ya demikian juga eh, Syekh Albani rahimahullah beliau mensahihkan juga itu ada riwayat yang sangat banyak oleh para ulama. Sebutkan orang oleh menteri ini. Ya. Demikian juga disebutkan di situ juga oleh Imam Tabrani dan yang lainnya. Riwayat Imam Tirmidzi di situ ada <clears throat> ya. Sa'id bin Basir dia dhaif. Demikian juga Hasan al-Basri beliau mengutang kalimat an anak Demikian juga irsal dan yang lainnya. Sebagian menyebutkan bahwa itu ada penguatnya. Kalimat untuk setiap nabi itu mempunyai telaga, kecuali Nabi Soleh. Ula alam adalah dohib. Ya demikian. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibn Abil Is <clears throat> di antara sifat telaga ini, anau khadun adim itu adalah telaga yang sangat besar. Wa muridu karim tempat ya orang minum yang mulia. Yumat min syarabil jannah. Ya dibentangkan itu di dialirkan dari minuman yang ada di surga min nahril kautsar dari sungai al kautsar jadi ada kaitannya antara telaga ini dengan tadi inna atainakal kautsar sungai yang kami akan berikan kepada engkau al kautsar tadi sudah saya sebutkan adalah sungai yang ada di surga di surga ada kebaikan yang sangat banyak Hmm. Datanya di surga, kemudian itu mengalir airnya itu sampai di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara goib. Hmm. Alladhi huwa asyadu bayadan min Lebih putih dari susu, wa abradu minasal Lebih dingin dari salju, tapi tidak membahayakan. Karena dingin sangat kadang membahayakan. Ulama di sini perbincangan ya supaya mensahihkan Wa ahla minal asal lebih manis daripada asal madu. Wa tiyabu minal misk lebih semerbak baunya dari minyak wangi misk, minyak wangi paling harum. Wa wa fi ghayatil dan itu sangat luas sekali. Irduhu wa tulu arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Hadis Abu Dar, Imam Muslim, Hadis Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu kullu zawiyah min zawayahu masirata syahr ya setiap sisi dari sisi sisinya itu ya sisi sisinya itu satu bulan perjalanan ya, demikian <clears throat> kemudian juga disebutkan bahwa yaitu muncul ya anau yabutu fi halin minal misk disebutkan yaitu tumbuh muncul dari hal hal itu adalah tanah tanah dari misk kemudian juga disebutkan wa anna khawda nabiyina sallallahu alaihi wasallam adamuha wa ahlaha paling besar demikian juga yang paling yang paling manis wa aktsaruha waridan dan paling banyak orang yang melewati ini adalah pendapat dari jadi bukan oleh Alimah bin Abil Is yang kita ya merasa itu adalah doa sehingga tidak kita, kita sebutkan. Kemudian berkata Alimah bin Abil Is, Ja'alana Allahu minhum bi fadlihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang meminum telaga tersebut dengan keutamaan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tidak. Kemudian juga disebutkan oleh beliau ya tentang permasalahan apakah dia itu sebelum mizan ini khot ini ataukah setelahnya demikian juga telaga yang telaga ini setelah mizan timbangan ataukah sebelumnya demikian juga jembatan yang benar ulama alam yaitu telaga dulu ya telaga dulu kemudian baru sirat kemudian baru mizan demikian ulama alam <clears throat> Kemudian beliau mengatakan qala al-Qurtubi berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah taala Wala yahdur bi balika annahu fi hadal fi hadil Jangan terbetik di dalam hatimu bahwa telaga itu di bumi ini yang kita sekarang ada ini. Bal fil ardi al mubaddalah bahkan dia itu di bumi yang sudah diganti. Ardul baydo yang dia itu adalah bumi yang putih, kalfiddo seperti perak. Ya demikian. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari nomor 6521. Ini dalilnya hadis Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Yusyarun nas yaumal qiyamah." Dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat ala ardin baydo di bumi yang putih. Ini demikian. Juga disebutkan di situ hadis bukan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nah, itu adalah mauquf ucapan beliau, yaumatu badal ardu bil ard." Pada hari digantikan bumi selain dari bumi yang kita sekarang ini. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, jadi apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ardo Ardun itu adalah suatu bumi, kalfiddah nakiyah, seperti apa? Seperti perak yang bersih. Lam yusfak fi hadam tidak pernah diteteskan di situ darah, tidak pernah ditumpahkan darah. Walam yu'mal fiha khati'ah, tidak pernah dilakukan di situ kesalahan. Ini bumi selain bumi kita sekarang ini. Bahkan Allah sebutkan ya matu badul ardu ghairul ardi wa samawat wa barusulillahi wa aidil qahar. Sudah di dalam surat Ibrahim yang kemarin kita baca itu. Ini demikian. Ini tentang telaga yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul, Abdul Is dari kita akidah akidah yang Ini termasuk keyakinan kita. Ya, akidah kita meyakini adanya telaga yang dimiliki oleh Nabi SAW. <clears throat> Setelah demikian kita baca buku ini.